curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Uh, curahan perasaan dan humor. Seratus empat koma dua Yes Radio Kebanggaan Celacap. nah <laughs> guys dulurnya dua cerita ya <laughs> tentang bocah kembar guys. <laughs> Kelahiran bocah kembar nanging rumah sakit umum daerah Suranmor. <laughs> Aduh lah, dadi ceritane langsung balik Anak dokter persalinan ke cinta ceritane lagi dua proyek kakek. Mana proyek karena gue arep melahirkan kuwi cacahe papat. <laughs> oh, ala jan, jangan katak modot ning rogoe dokter ya. <laughs> ngerogohi dompet maksudnya gue jujuni doh. <laughs> Dah gue cerita-ceritane kayak gue ya. Anak bong papat, bong lanang gue, bong lanang kape bojo-bojone kape gue. lagi nunggu nang ruang tunggu rumah sakit gue mau. Sing ya bong Jakarta. Di nomor loro ke wong Sunda asli, Kang. Ya wong Jawa Barat ke. <laughs> Terus sing ketelu ke wong Batak. Nah, sing kepapat wong Cilacap. <laughs> Nah, cerita-ceritane kayak gue ya, barang sejam, rong jam, telung jam, patang jam ke dokter eh, terus melakukan persalinan, terus lah bayi gue mau ya. Terus metu sekarang ruang persalinan, nemoni bapak-bapak gue mau. Hahaha. bapak-bapak sing pertama ditemoni gue bapak-bapak sekarang Betawi. ngapa tini gue Bayu. hahaha Eh, pada bubar, pada bubar, pada bubar, pada bubar, pada bubar. Oh, ala pribadi sih ya, pada bocor pada sih ya. Wong sing wadon lagi pada ketangsangan, lahir anak Erika pada kok malah Rika Rika gora orang dua turan, Rika Rika gora orang genah ngapa-ngapa nek. Kok malah gitu tadi yang lahir malah jajaran donga mari masjid, malah gaplean, jan, jan. Pada pada pada bubar. Eh, bocor Rika guys pada lahir nak. tadi bongkok kok ya karepe nyusah napung dia eh maning-maning kari gawe anak mah diatur, ada barang barangan, Kaki dari nyuwahir sih gedang sangan anu tanggal abang malah kon mlebu iki jan ras Ana wong papat ras sekali bus mati. Wis guys bareng nglairna bojone Rika pada, Kene Rika wong sing Jakarta merek kene maju kene. Wis dadi pada gaplan bae bubar. Didongkar kuwe kue, kowe. Padha yema-yeman iki carane ya. Kene wong Jakarta kandane. Kandane. Ada apa, Dok? Ada apa, ada apa, ada apa. Ada apa kue dengan meh. Kita lagi asik main daklean ya, ini. Kenapa panggil-panggil? Kurang kerjaan lu, Dok. Yang saya pilih yang boleh. Kamu Jakarta mau mas kowe, bener ngomong. Gue Betawi asli, Jack. Gue Betawi asli, Jack. Perkenalkan, gue ini Betawi asli. Gue adine Rano Karno. Tahu Rano Karno lu? Lu tahu Rano Karno kan? Gue adine gue. Gue adiknya gue. Gimana istri gue udah selesai modot-modot nak? Bocah belum. <laughs> Jakarta mbok. Otak menekong Jakarta. oh alah oke Selamat nggih Pak Jakarta. Selama sekali niki jangan pas banget karo impen. Anak Erika lahir selamat kembar loro. Anak gue lahir kembar dua, Dok. Iya, kembar gue. Alhamdulillah alamin. Jakarta kali itu dok, gue itu kerjanya lu tau nggak dok, gue itu kerjanya di pabrik dua bersaudara. <laughs> Anak gua kembar dua, kayong pas pisan ya dok. Oh, dari jenengan kerjanya yang pabrik dua bersaudara. Oh, <laughs> pantesan anaknya kembar loro. <laughs> ya wis, selamat ya. Sekarang saya panggil gue bapak-bapak gue sing kumisnya mandeng ganteng gue mau sudah gue ngene kan maco. Kene maju, kene maju, kene wong Sunda kene. Kumaha tuh, Dok? Kumaha? Bojone saya teh sudah melahirkan apa belum? Betul tidak? Wah, gayamu nyirok-nyirok na agi mau pembarang. Emang Sunda? Urang teh abdi Sunda ya. Wah, urang teh urang teh abdi Sunda priwe. Eh, uh, bojone Rika, bojone uh, urang aja. Ya. urang, urang apa ke? Urangan urang apa? Golongan urang ke ya. Bojone urang sudah melahirkan ya, melahirkannya kan luar biasa. Bojone urang ternyata melahirkan bayi tiga kembar sekaligus. Hah? Anak urang teh kembar tiga, kembar telu ya. <laughs> Kembar telu. Aduh jahat. bilang alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du ya Allah matur nuwun. Ki pas sekali, Dok. Makanan teh sepertinya pas sekali ya tuh, Dok. Anak saya teh kembar telu, anak saya teh kembar tiga karena saya teh kerjana itu di pabrik tiga berlian atau dong <laughs> alhamdulillah oh jadi jenengan kerjanya nang pabrik tiga berlian iya tuh dong <laughs> yang pas teman ya kerja nang pabrik tiga berlian anaknya kembar telu <laughs> selamat ya uh, mudah-mudahan ya sekali lagi panjang umur selamat waras kabeh bojone gagan di rumah gabalik ringan ya Oke, yang berikutnya saya panggil orang Batak. Ah, kan tak Batak masih tak. <laughs> oh, Rasbah, dokter. Apa kabar lu? Apa Batak ngomong kayak gue? Wah. <laughs> Jadi, Horas Rasbah juga. Anu Pak Batak Jim Semu saya memberikan selamat untuk panjenengan. Horas Rasbah. Selamat Horas buat apa Horas? Ya selamat istrinya panjenengan sudah berhasil melahirkan dengan selamat. <laughs> Horas Rasbah. Oh, Ras, dari mana kau tahu kalau istri aku melahirkan anak-anakku dengan selamat, dokter? Apa mesti kudu ana rasa nggon ngomong batak apa priwe sih? <laughs> ya wis, gini jelas aku tahu kalau istrimu itu melahirkan dengan selamat karena masih urip. <laughs> anak ya sih hidup anggar wis koit berarti sudah selamat nah oh begitu Horas dokter saya ingin mengucapkan terima kasih dokter atas bantuan dokter istri saya bisa melahirkan tapi ngomong-ngomong Apakah anak saya juga kembar dok? Wah, anak jenengan kembar, kembar kembar papaku. Wah itu di kemajuan kemajuan sendiri kan Mubarak sayurnya oh sepapat, tak kotak, nggak kedua biasa sepapat Selamat ya. Wah, benar itu Bu. Benar. Wah, tadi melu-melu nyong. Benar, anak anu kau ini lahir kembar empat. Wah, itu cocok sekali itu dokter. Itu cocok sekali. Cocok pribe. Ya, cocok baik. Aku itu kerjanya di pabrik empat sekalan. Jadi apa sekali kalau anak aku kembar empat? Ma, dia kerjaan pabrik empat sekawan, anak kembar empat kayaknya ya. iya dokter. Ah, ah, selamat ya, selamat, selamat. Mudah-mudahan sekali lagi selamat dunia akhirat. Jangan lupa kau adani dulu anak-anak kau. Empat anak kembar berarti adanya empat kali horas <laughs> oh, bah. <laughs> Apa baiklah soal moninya. <laughs> Aduh lah. Oh iya ya tesnya jimaning ya. Eh mau cilacap ya kandhane Ini ini kandhane ini kandhane ini malah koma kamit bae ngapa sih ini? Aduh kari ditaktok ya. Eh, eh, mas maput eh. Sing mal semabut, sing ora semabut kan semabut tengah ngapuke wong gue. Eh, pas mabut tempat turu gue. Pak, pak, pak dokter ya. Yang juru kuncine Sunan kali jaga, Ya dokter ya, wong anu pakane lebih putih-putih. Berkena ngapari kas makut. Walah, oh, dan, dan. Tenang, ba tenang, tenang, tenang. Tenang, ba tenang. Ora apa-apa ya. Ini wong wadon melahirkan kuwi lumrah wis biasa. Aja sepaneng, aja semaput, aja terus gede. nervous biasa bae sing penting akeh dongane bae ya bojone Rika lagi proses persalinan nang jero durung rampung bojone durung rampung dorong Aduh, Dok. Lah, yang mesti banget, Dok. Yang mesti banget. Lah, mesti apa? Biasa mau wadon melahirkan gue biasa, jadi pikir-pikir banget, dongak ben dongak kon cepet rampung. Ada aja kayaknya kembar ya, Dok. Aduh yang mesti banget kayak kembar loh Dok. Loh, Dene ngapa ngarake kembar? Malah senang lucu-lucu. Oh alah, Wong wong dia beberapa kepengen dua anak kembar, kok malah ringa dua anak kembar orang gelap. Dan yang gede banget tuh yang gede. Yang tinang apa? Lah mau kayak wong tinggal Jakarta ya kerjane kenang PT dua bersaudara, anaknya kembar loro. Lah mau sing Jawa Barat kerja nang PT tiga berlian, anaknya kembar telu. Sing wong Batak meke kerja nang PT empat sekawan, anaknya kembar papat. Lah itu si kepriwe aku bingung, aku dipangan dong, banget dipangan. Aku kerjane dari satpam nang PT Auto 2000 lah. Apa gak ada anaknya nyok embarong ewu ah. Apa gak ada anaknya nyok tak serong ewu kembarong apa. Aduh lah, apa makanya gerbatanya untuk ambil rong ewu ah? aduh dong lah, kayak dirampung lah, bujone ini uling lain lah, cal, kayak dirampung lah cepetan, tapi pengurung lo kayak bu. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Uh, curahan perasaan dan humor.